Berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah Abdurrahman ibn Amr, "Khud dinak amman tathik bihi wa tardha bih." Ambil agamamu dari orang-orang yang engkau percaya dan engkau ridhoi dia. Akhlaknya, akidahnya, manhajnya Jangan sembarangan, hati-hati meletakkan anak-anak kita di orang-orang yang salah, nggak tepat. Anak yang menjadi korban. Berkata Imam Malik rahimahullah la yu'khad al-ilm an arba'ah. Ilmu tidak diambil dari empat golongan. Hati-hati ini. Yang pertama safihun mu'linus safah orang yang bodoh dan menampakkan kepanda, kepandiran kebodohannya, kejahilannya wa in kana arwan nas walaupun dia pandai di dalam berbicara Jauh ini hakikatnya bodoh dungu nggak ngerti untuk meletakkan mana maslahat mana mafsada tidak bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya tidak bijak pandir dungu bodoh walaupun ahli bicara. Hati-hati. Yang kedua kata beliau, kadzabun fi haditsin nas wa in lam yakun yakdzib fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah dikenal pendusta, pembohong. Walaupun mungkin dia nggak pernah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lisannya ini suka apa? Memutarbalikkan fakta, mengadu domba berdusta, berbohong. Terlebih lagi atas nama dakwah. Ini bahaya. Wa in kana lam yakdhib fi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pernah mungkin berdusta menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhi. Kemudian yang ketiga kata beliau sahibu hawa yad'u ila bid'atihi. Pengekor hawa nafsu yang mengajak kepada kebid'ahannya. Kemudian yang keempat yang terakhir kata Imam Malik, "Dzu fadlin wa salahin walakin la ya'rif ma yuhaddits bihi." Orang yang punya keutamaan, orang yang punya kebaikan tapi dia nggak tahu apa yang keluar dari lisannya. Maka letakkan anak-anak kita ini merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada ananda. Orang-orang yang perlu dengan amanah, yang bisa dijadikan sebagai kudwa, suri tauladan bagi murid-muridnya. Jangan bisa ngajar lan ujar tapi raiso ngelakoni. Bisa memerintang tapi nggak bisa berbuat. Memerintahkan untuk menghormati para pembawa ilmu tapi dai dihajar, disikat dengan kata-kata yang tajam. Tidak terkendali. Rubba kalimatin qarat di sahibi hadani betapa banyak ucapan yang dikeluarkan, kata-kata itu membuat orang jauh, tinggalkan aku. Kata yang diucapkan memanggil kepada mereka, jangan dekati saya, tinggalkan aku. Karena ucapannya. Karena perkataannya. Begitu pula menjadi kudua untuk tidak melarang, tapi apa? Menjalankan. Boleh untukmu, enggak boleh untukku. Melarang berbuat aniaya, tapi berbuat kezaliman. Menyusahkan umat manusia, zukuran wa inyathan laki ataupun perempuan. Makanya seperti ini ikhwani afidhakumullah umat manusia akan lari darinya. Jangan Anda kemudian menjadi lentera, syama' tudhi ghairak wa tuharik nafsak engkau terangi orang lain tapi kau bakar dirimu sendiri maka kata Imam Al-Auza'i rahimahullah khuddinak amman tarza bih wa tathik bih ambil agama dari orang-orang yang engkau percaya dan kau ridha kepadanya